سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف لام را Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna. yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilelaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya. ما تسبق من أمة أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Ya dan mereka berkata, Wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar? ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون Dan kalaulah kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون tentulah mereka berkata, Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kami khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman, dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu, dan kamu bukanlah yang menyimpannya. Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi. Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, dia maha bijaksana, maha mengetahui. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. والجان خلقناه من قبل من نار السموم Dan kami pun telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama. Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu. Ya Allah berfirman, Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون Iblis berkata, Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. قال فاخرج منها فإنك رجيم Allah berfirman, Kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, Ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan. Sampai hari yang telah ditentukan. Qala rabbi لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. إلا عبادك منهم المخلصين kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. قال هذا صراط علي مستقيم Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya. Laha Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka. Innal muttaqin fi wa Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim. Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Malaikat-malaikat itu berkata, Janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai. Ibrahim berkata, Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Malaikat-malaikat itu berkata, Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. قال فما خطبكم أيها المرسلون Ibrahim berkata, Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين Malaikat-malaikat menjawab, Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya. Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut. Lut berkata, Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون Malaikat-malaikat berkata, Sebenarnya kami ini datang kepadamu, membawa azab yang selalu mereka dustakan. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran. Dan sungguh, kami adalah orang-orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. أولم ننهك عن العالمين Penduduk kota itu menjawab, Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين Lut berkata, Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, Demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. إن ربك هو الخلاق العليم Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad, Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Kama Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah. Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokanmu. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.